Alhamdulillah, tidak pernah bosan kita selalu memuji, menguji Allah Rabbil Izzah yang sampai dengan sore hari berbahagia ini masih berkenan menganugerahkan, melimpahkan dan mencurahkan kepada kita semua segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga di sore hari berbahagia ini atas izin dan takdirnya pula kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita dengan mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk duduk di masjid ini, di majelis ini, di rumah dari sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita ingin melanjutkan perjuangan kita dalam talabul ilmi, Tentunya besar harapan kita mudah-mudahan Allah Azza berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang terima di sisinya. Semoga pula Allah melindungi langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama dan semoga pula dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekali sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kalau amin ya rabbal alamin wa ya Mujib mujibus sa'idin. Yang Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. sekarang saudaraku seiman seakidah. Sebelumnya kita atau saya mohon maaf atas perlambatan ini. Bukan kesengajaan di dan saya tidak bisa tetap kondisinya. Kita akan membahas satu tema tentang masalah nikmat dan adab kubur. Kalau bicara kuburan, kita gemeter kadang-kadang ada yang pernah nyoba masuk kuburan? Belum pernah ya. Makanya pada satu kesempatan para ulama sempat menukil bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajari kita terapi untuk orang yang keras hati. dan yang keras kepala ya, kalau kepala yang keras nanti bisa bonyok kalau kejedot keras hati atau mungkin keras kepala itu di antara hal yang sering dianjurkan kepada kita untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu perkara yang disyariatkan oleh Islam. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika menyuruh kita berziarah kubur, esensinya atau substansi pesan moral di balik itu bukan sekedar lewat lalu salam kepada ahli kubur. Tapi yang perlu dicermati dengan seksama adalah bagaimana dari ziarah kubur itu membuatkan satu hasil. Yang pertama, mengingatkan kita akan negeri akhirat. Ya, mengingatkan kita akan negeri akhirat. Yang kedua, akan melunakkan hati kita yang ketiga, semakin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Kenapa demikian? Karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dipetikan ayat Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla menegaskan kuluman 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan fana, akan punah, akan binasa, dan semakin diperkuat oleh firman Allah di ayat yang lain di petikan surat Ali Imran kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, yang punya roh, punya jiwa pasti dia akan mengalami kematian. Kematian itu ada kalanya bagi seorang mukmin adalah hal yang diidamkan, hal yang diinginkan, karena kalau seorang mukmin yang mati, maka dia sudah mendapat julukan mustarih. Dia beristirahat dari penatnya dunia. Karena dunia ini bukanlah tempat yang harus kita tinggali selamanya. Dunia ini ladang kita beramal. Karena sahabat Nabi sekaligus menantu beliau Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Dia pernah berkata, "Ad-dunya daru al-amal lal jaza wal akhiratu darul jaza lal amal." Dunia ini ladang kita beramal, bukan menunggu balasan. Akhirat adalah ladang kita menanti balasan bukan lagi ladang beramal. Itu sinyal buat kita bahwasanya selagi kita di dunia ladang amal ada di depan, segera kerjakan. Segera kerjakan. Sebelum pada akhirnya kita menyesal ketika menghadap Allah hari kiamat kelak. Para ulama mengatakan kepada kita di antara hal yang bisa menggiring seorang hamba menjadi bersih hatinya, baik hatinya, karena secara otomatis bersihnya hati seorang hamba itu akan membawa dia kepada bersihnya amalan dia. Kalau hati seorang hamba sudah bersih, ada satu proteksi utama, yaitu proteksi agama dan iman kepada Allah dan hari akhir terlebih iman kepada siksa kubur dan nikmat kubur makanya kalau kita mau jujur Utsman bin Affan itu ketika duduk di samping kuburan ya perlu dipahami jangan sampai ada yang baca riwayat itu mengatakan Utsman duduk di atas kuburan tidak karena duduk di atas kuburan tidak boleh. Nabi mengharapkannya. Usman ketika duduk samping kuburan, dia menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras sampai membasahi jenggot dan tanah kubur. Sebagian pemerhati mengatakan itu tangisan yang murni. Pernah nggak kita nangis di pinggir kuburan bebasan di tanah kubur? Jenggotnya basah dengan air mata, bahkan tanah kubur juga basah dengan linangan air mata beliau. Usman bin Affan radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Dia ditanya sahabat yang lainnya, wahai Usman, engkau diingatkan dengan surga dan neraka, tidak menangis seperti ini. Tapi sekarang kau duduk samping kuburan, Menangis seperti ini sedihnya, takutnya. Apa kata beliau? Aku hanya teringat memoriku berputar-berputar kembali akan sabda Nabi yang pernah aku ingat. al kubur awal manzilin min manazil akhir. Kuburan itu adalah persinggahan pertama kita sebelum singgah di negeri akhirat tempat mampir kita, transit seorang hamba sebelum nanti hari kiamat, hari perhitungan penentuan si A ke surga, si B ke neraka, maka alam kubur inilah tempat persinggahan kita. Awal manzilin min manazilil akhirah. Tempat persinggahan manusia yang pertama kali sebelum dia singgah di negeri akhirat. Poin kedua yang membuat dia gemetar dan menangis ketakutan adalah beliau mengatakan Nabi memberikan stressing kepada kita penekanan dengan sabda beliau, "Faman naja minhu fama ba'dahu aisyah, Waman lam yanju fama ba'dahu asyadju au ashaqqa." Siapapun di antara kita ketika masuk ke liang kubur dan dia selamat lulus tes di alam kubur maka langkah selanjutnya itu lebih mudah buat dia waman lam yanju tapi ingat siapapun di antara kita yang tidak lulus tidak lolos di alam kuburnya maka langkah berikutnya lebih berat. Langkah berikutnya lebih berat. Sejatinya ada sebuah riwayat yang sahih dari Imam Bukhari dari jalur Abi Hurairah. Allah itu sebelum merenggut nyawa hambanya yang beriman merasa kasihan Hadis ini kalau kita artikan tersuil, Allah maju mundur. Bukan makna maju mundur di sini Allah artinya punya sifat ragu untuk melakukan yang ingin dilakukan tidak. Tapi kata para ulama di atas Abu Taimin dan Abu Taimiyah menafsirkan hadis ini Allah itu ketika dikatakan maju mundur ada kaitan tarik ulur untuk mencabut nyawa seorang mukmin bukan karena Allah ragu tidak, tapi Allah kadang kasihan dengan hamba ini. Allah tidak ingin mendolimi hambanya. Karena setiap hamba yang beriman, kalau dikatakan, bang, sekarang siap mati enggak? Mesti bilang, jangan dulu. Tabungan belum cukup. Padahal yang namanya kematian, malaikat maut gak pernah nanya. Kamu secabut sekarang ini, jangan dulu, saya belum siap, gak ada. Gak ada sama sekali. Tapi Allah saking sayangnya sama hamba ini di penghujung hadis hadis kutsi ini Allah menegaskan dengan firman-Nya wa ma taraddatu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi abdi al-mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu musa'atahu Aku belum pernah merasa sayang, merasa kasihan. Seperti rasa sayangku dan kasihanku kepada seorang hamba yang beriman ketika kau mencabut nyawanya. Karena hambaku ini takut mati kadang-kadang. Kenapa seorang mungkin takut mati mendadak? Para ulama menyebutkannya dalam sebuah bait syair. Yang bait syair ini sempat diberikan oleh Syekh eh, Abdul Malik Al-Ghulaib dalam kitab yang lainnya dalam kitab Ahwal Qiyamah di pemukimah buku itu beliau mengatakan seorang ulama menyampaikan bait syairnya "Lau kunna mitna wa لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء Kalau seandainya kita semua ini mati Terus dibiarkan begitu saja Tanpa ada perhitungan amal dari Allah Azza wa Jal Tentunya kematian adalah idaman setiap insan Kan enak kalau mati udah selesai Itu kan asumsinya orang kafir Laukun nabitna wa turikna. Kalau saatnya kita mati terus dibiarin begitu aja. Masuk kubur udah selesai kering, mau jadi bangkai, hangus, hancur, udah selesai. Tentu setiap kita pengen mati, selesai udah. Karena seorang mukmin kalau mati dia mustahil Istirahat dari kepenatan dunia. Dunia dengan segala gonjang ganjingnya. Walakinna hanya saja kata para ulama, hanya saja kalau kita mati itu ada hari kebangkitan. Setiap kita akan dibangkitkan. Bangkit saja? Tidak. Walus nus'alu ba'dahu an kulli Hanya saja setelah kita mati ada hari kebangkitan, setiap kita akan dibangkitkan menghadap Allah Azza wa Lalu ini yang paling mereka takutkan. Walus nus'alu ba'dahu an kulli Kita akan ditanya oleh Allah segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Detail. Sangat detail. Makanya dalam petikan hadis Nabi kita bersabda, "Idza nukishal abdu uddib." Idza nukisha al abdu uddib. Kalau seandainya setiap hamba di antara kita bangkit menghadap Allah, ditanyakan ada interview yang sangat detail maka setiap orang di antara kita pasti akan diadab. Pasti. Nabi yang bilang, kalau setiap orang di antara kita menghadap Allah dan diinterview, munakosyah, ditanya dengan detail dan rinci, tidak ada unsur tasamuh dari Allah. Seandainya Allah tidak memberikan toleransi kepada hambanya, seandainya Allah tidak mengedepankan rahmat ketimbang siksanya, maka setiap kita pasti akan diadab oleh Allah karena detail pertanyaannya. Nabi kita Muhammad SAW setiap kali merampungkan dari menguburkan jenazah itu beliau selalu mengingatkan kita, selalu mengingatkan umatnya. Beliau nunjuk ke alam kubur, ya, ke kuburan ini. Apa kata dia? Walimisli hada ya ikhwani Untuk kondisi yang seperti ini, wahai saudaraku, lihat kuburan kata beliau. Fa'iddu, siapkanlah diri kalian kalau sekarang kita menyaksikan orang mati, besok kita akan disaksikan oleh orang sudah mati. Kalau sekarang kita menyempatkan diri memandikan mayit, mengkapani, menyolatkan, mengantarkan sama. Esok pun kita akan dimandikan, dikapani, disolatkan, jadi antar ke kuburan. Sehingga beliau mengatakan untuk kondisi seperti ini Lihat yang Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapkanlah diri kalian untuk menyiapkan diri masuk ke liang lahat seperti ini. Banyak orang yang mencoba, bahkan di, di dunia Islam di bangsa Arab sana, mencoba menggali kubur, lalu merasakan dibungkus kain kafan, masuk ke liang lahat, seperempat jam aja, ditutup. Nggak ada yang sanggup Dulu di antara sahabat Nabi itu, kalau nggak salah Abu itu terbiasa di dekat sebelah rumahnya atau bahkan di dalam bilik kamarnya dia bikin lubang kayak kuburan. Kalau dia mulai malas beribadah, dia masuk ke liang lahat, lalu menyuruh istrinya menutup dengan kain dan pangan. Itu sahabat Nabi Ya, kalau mulai malas beribadah, malas dalam hal ketaatan kepada Allah, dia menghukum dirinya masuk ke liang lahat itu dan menyuruh istrinya menutup dengan kain atau papan. Kalau dia teriak tolong buka tutupnya, baru dibuka sama istrinya. <clears throat> Pertanyaannya, pernahkah kita mencoba seperti itu? Dibentuk terapi atau soft terapi untuk orang-orang yang barangkali lupa dengan yang namanya kematian. Lupa dengan yang namanya satu kondisi yang setiap orang pasti mengalaminya. Lupa pada keadaan yang dan kita pasti akan mendapatinya. Terlebih sebelum kita mati itu akan mengalami kondisi yang namanya sekarat. Sekarang maut Kondisi sekarang inilah yang memang sudah Nabi peringatkan kita. Kondisi seperti inilah yang Nabi sudah berkali-kali mengingatkan kita. Allah wa inna lil mauti lasakarat. Ketahuilah bahwasanya setiap kematian akan diawali dengan kondisi sekarang. sudah kita masuk ke liang kubur. Apa yang dialami seorang hamba? Datangnya dua malaikat. Dua malaikat ini nggak main-main kata Rasulullah SAW. Hadis yang masyhur Imam Tirmidhi dari jalur Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya Nabi kita bersabda, "Idza umiral mayyitu atahu malakani aswadani azraqan." Kalau mayit sudah dikuburkan, maka datang menghampirinya dua malaikat. Aswadan azraqan. Berwarna hitam dan kebiru-biruan Salah satunya bernama Al-Munkar dan yang satu sama namanya al nakir Ini yang sering dikatakan oleh para ulama dan istilah fitnah qabri. Fitnah alam kubur atau fitnah kubur. Maknanya adalah soal malakain dalam konteks Pertanyaan dua malaikat. Jangan dikira dua malaikat ini kalau pertanyaan pada tiap orang di antara kita, semua orang bisa menjawab dengan mudah. Memang cuma tiga pertanyaan, tapi tidak semua orang bisa menjawab dengan baik dan benar. Camkan ini. Cuma tiga pertanyaan, tapi tidak semua manusia sanggup dan bisa menjawabnya. Apa tiga pertanyaan itu? Man Robbu Siapakah Robbu? Wama dinuk. Apa agamamu? Wama nabiyuk. Dan siapakah nabimu? Nabi tidak pernah mengecualikan pertanyaan muka wanita ini berlaku pada semua hamba. Bukan seperti ungkapan salah seorang mungkin hamba Allah yang menyampaikan ini makam si pulang mungkar wa dan tempat nanyain. Itu seorang banget ucapan dia. Makam si ini sampai sekarang saya ceramah dia bilang belum sempat dihampiri mungkar wa apa kata dia? Saking banyaknya yang ziarah ke kuburan dia, dapat mampir bukan akhir bagi itu bila. Emangnya ya, yang ngatur eh, tidak datangnya bukan wajib akhir. Ini ungkapan yang berbahaya, ungkapan yang mengingkari kemampuan Allah. Ya, sama mungkin kayak orang mengatakan logikanya, konsep kan katanya malaikat itu kalau di rumah kita ada anjing, dan bisa masuk. Iya. Kalau gitu kita pilih anjing sebanyak-banyaknya biar malaikat maut masuk ke rumah kita. Saya katakan anjing ente dimatiin juga kalau bisa. Kalau perlu mati juga anjing ente karena yang nggak bisa masuk ke rumah ente itu bukan malaikat maut, malaikat rahmat. Ya, kalau malaikat maut gak ada halangan. Kalau mereka rahmat ada binatang di rumah kita anjing dan gak bernyawa, dia nggak bisa masuk, nggak jadi masuk. Jadi ya, kalau malaikat maut, kalau perlu anjing itu dimatiin juga. Ya. Apalagi di alam kubur. Kita kalau mati ada alam antar dunia dan akhirat itu alam barzah dikubur di antaranya. Alam barzah inilah yang memang amat sangat ditakutkan oleh tadi yang kita katakan di awal sahabat siapa namanya Utsman bin Affan. Memang Allah sudah menjamin kepada orang-orang yang beriman. Dibetikan ayat Al-Qur'anul Karim. Allah menegaskan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan keteguhan, kemampuan, kekuatan bagi orang-orang yang beriman untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena kalau orang munafik di dalam kuburnya ditanya oleh Munkar wa Nakir, "Man rabbu?" Dia bilang, "Ha, ha la adri." Itu kalau kita artikan bahasa Arab ha, ha itu orang gagap dari gelap depan Apa agamamu? Sama dia bingung. Saya nggak tahu. Siapa nabi mu yang bingung. Saya juga nggak tahu. Tapi Allah menjamin bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah, Allah berikan keteguhan jiwa. Allah berikan kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tadi saya katakan Utsman bin Affan mengatakan dia takut kalau di alam kubur itu dia mengalami kesulitan. Kalau di alam kuburnya sudah mengalami kesulitan, nanti di negeri lebih sulit lagi. Apakah kiranya hal-hal yang menghalangi seorang hamba mendapatkan kemudahan? Artinya sulit di alam kuburnya, tentu hal yang paling utama dosa yang dia perbuat. Dosa yang kita perbuat. Hadis yang sangat panjang dari riwayat Barra' bin Azib yang di sini juga masyhur beliau menceritakan kepada kita suatu hari kami pernah keluar mengiringi jenazah dari kalangan Ansor tatkala kami tiba di kubur dan jenazah sudah masuk ke liang lahat. Nabi duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Seolah-olah di atas kepala kami ada gunung yang bertengger. Itu gambaran tentang apa? Suasana saat itu mencekam. Khusyuk semuanya diam. Karena Nabi pun duduk diam. Ya. Kan kalau orang sekarang di kuburan kayak gitu mah kira-kira. Waktu ngobrol sendiri, yang sana lagi ada yang mendoakan si mayat ini pada mas cengenges kan gitu. Yang sana lagi lupa sama yang udah mati. Bahkan saya pernah lihat di kampung itu yang mengiringi jenazah misalnya ada 400 itu pas menjelang asar yang 200 masuk ke masjid ikut sholat asar sholat jenazah yang separuh nggak asar walau jenazah dan mereka ikut sholat jenazah itu kan yang manusia sekarang itu sering saya lihat ada 400 orang mengiringi jenazah menjelang asar ada dikumandangkan 200 masuk ke masjid ikut sholat asar lalu jenazah, yang sisanya itu tidak sholat asar, tidak puasa sholat jenazah, tapi sebelum latar jenazah. Ini saya mikir kalau yang 200 tadi gak ikut sholat asar dan gak ikut jenazah, kalau matinya bareng gimana yang ngirim mereka nantinya? Lalu kata para sahabat yang lainnya, di tangan beliau memegang ranting pohon dan menancapkannya di tanah. Faja'ala yanzuru ila samai wa yanzuru ila ardi. Lalu dia mulai mandang ke atas, lalu lihat ke bawah lagi ke bumi. Tiga kali begini, lalu begini. Begini, lalu begini. Beliau seraya bersabda, Istaidu billahi min adabil qabri Salatan pesan Nabi sama sahabat dan umatnya mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hendaklah kalian minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulang tiga kali. Apa rahasia Nabi mengulang-ulang sabdanya tiga kali? Berarti perkara yang beliau sampaikan bukan perkara remeh atau sepele. Karena itu sebagian kondisi suka mengulang-ulang sabdanya sekali, dua kali, bahkan ada lebih tiga kali. Supaya apa? Yang mendengarkan itu bisa menghafal, mengingat yang beliau sampaikan. Karena Nabi itu belum pernah menyampaikan sesuatu dengan hawa nafsunya. Semua adalah wahyu Allah. Wa ma 'anil hawa. Nabi itu nggak pernah mengucapkan segala sesuatu berangkat dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu yang sudah diwahyukan Allah kepadanya melalui malaikat Jibril. Sehingga beliau terkadang pada suatu kondisi keadaan merasa perlu untuk mengulang-ulang ucapan sampai tiga kali. Contohnya ini, Istaidu billahi min adabil qabr, istighidu billahi min adabil qabr, istighidu billahi min adabil qabr. Hendaklah kalian semua memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Diulang-ulang tiga kali. Semakal. Lalu beliau kembali berkata, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Makanya kan kita ketika tasawuf akhir ada yang masih lupa doa sholat akhir? Atau masih ingat ya? Atau masih lupa ya? Apa puji bacaan kita setelah awalnya salawat Nabi dan terakhir Allahumma inni bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ini bantahan keras bagi seorang hamba yang mengatakan gak ada doa kubur, mana buktinya? Katanya yang dia kubur dipukul pakai palu godam. Kok ini kok nggak ada bekas bonyoknya? Nggak bekas sama sekali. Sebab ada ulama dia dialog. Syekh bagaimana cara membantah orang ini? Karena ketika dibongkar kuburannya, dia nggak merasa kesakitan, dia mingkem, nggak ada bekas pukulan sama sekali. Karena dia jalannya tenang. Kalau ini berdua, Suruh teman ente tidur pertama kali, tungguin dia tidur sampai menjelang subuh. Ketika teman ente bermimpi yang indah, dia ketawa-ketawa sendiri. Ente yang sadar itu ngerasain nggak? Hmm, ketawa sendiri ngapain ya orang? Teman sipil itu nangis, lu oh, nangis, orang ngapain nangis? Ya, yang suatu kebangun lari kencang, itu ngapain lari kencang? Kita yang menyaksikan nggak bisa tahu apa yang dirasakan orang yang mimpi. Itulah alam barzah. Gak bisa. Ada pasang kamera, gak bisa. Itu siksa alam barzah. Itu adalah alam antara dunia dan akhirat. Di luar kemampuan kita bisa merasakannya. Dan tersebut akhir itu kalau orang yang bisa bahasa Arab paham artinya, dia paham, oh, ada ada kubur ternyata. Sama hadis ini Nabi bilang sama sahabatnya, Bahkan Nabi kita di hadis yang sahih, kalau lagi sholat, baca ayat tentang siksa neraka, siksa kubur, dia berdoa kepada Allah. Kalau melewati ayat-ayat masalah surga, dia mengatakan Allah ini asalul jannah. Ya Allah, aku minta surga. Kalau dia melewati siksa neraka, ayat masalah neraka dan siksa yang pedih, dia takutan nangis berdoa kepada Allah. Allah ma'ajirni minan nar. Ya Allah selamatkanlah aku, jauhkanlah aku dari saat neraka. Dan juga setiap kali beliau melewati ayat yang berbicara kisah kubur, alam barzah, beliau pun sama mohon kepada Allah. coba doanya ini, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu karena zat yang maha mampu melindungi kita dari siksa kubur adalah Allah saja, bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan suami Anda, bukan istri Anda, bukan ustaz Anda. Ingat, nanti Nabi itu bilang kepada sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum fa innahu ana yus'al." Mintain ampun nih buat teman-teman kalian nih. Mintain mintain ampun buat teman kamu yang tadi barusan dikubur mintakan ampun kepada Allah teman kamu buat kita kufur nih. Kenapa Rasulullah? Fa innahul yus'al. Karena sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Kalau itu enggak dahsyat, untuk apa Nabi minta dari kita? Menyempatkan diri memintakan ampun untuk saudara kita, apalagi orang tua kita ya saudara seiman saja, Nabi memerintahkan kita dan perintah itu hukumnya wajib. Makanya kan di ayat 10 surat Al-Hasyr Walladina jau' min ba'dihim yaquluna rabbana gimana bunyinya ربنا اغفر ikhwanina ولإخواننا الذين bil iman dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan Ansar dan Muhajirin yang yaqulun mereka berkata Rabbana ighfir lana ya Allah ampunilah kami wa li ikhwanina dan untuk saudara-saudara kami yang seiman yang sudah mendahului kami makanya kalau orang bertanya apakah siksa kubur itu untuk orang yang beriman berlaku terus sampai hari kiamat Apakah ada masa diringankan? Ada masanya diringankan kita kubur itu. Lewat apa? Lewat doa saudaranya, kerabatnya yang mintakan ampun untuk dia. Lewat amal-amal kebaikan yang telah dikerjakan selama ini. Kalau kita mau jujur, Nabi juga mengatakan demikian. Yang bisa menenangkan seorang hamba Mayit di alam kuburnya itu hanyalah amal soleh. Makanya sering muncul meme di dunia medsos atau sosmed itu kain kapan nggak ada sapunya. Ya, kain kapan itu nggak bersapu, gak ada kantongnya. Makanya gak ada orang mukmin yang mati disangin duit, ada nggak? Ini kosongin duit ya buat lo di alam kubur karena jajan di alam kubur yang hanya bisa menjadi amisuhu teman yang bisa menangkan dia adalah amal solehnya amal solehnya yang akan menangkan dia kalau dia selama di dunia banyak berbuat amal saleh, maka amal saleh itu akan datang menghampiri dia dengan wajah mirip dia dan ganteng serta baunya wangi dan bajunya bersih. Main intinya, kamu siapa? Aku adalah amal soleh. Kalau di dunia tidak pernah beramal soleh, di alam kuburnya dihampiri manusia berwajah seram, menakutkan dan berbau bangkai. Nanya si mayat ini, kamu siapa? Aku ini amalku yang gak baik selama dunia. Dibikin terus tersiksa di alam kubur. Hadis ini cukup panjang yang pada akhirnya Nabi akan menggambarkan kepada kita siapa sajakah yang mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah orang-orang yang memang mendapatkan siksa di alam kuburnya. Hadis yang cukup panjang yang kita ingin mengambil ringkasan dari hal-hal yang membuat seorang hamba diadab di dalam kuburnya adalah satu dosa berdusta. Orang yang suka bohong, orang yang suka berdusta, maka dia akan diadab di alam kuburnya. Nabi ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal tentang siksa dan azab kubur. Di antara bentuk gambaran siksa di alam barzah yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi melihat ada orang yang dibaringkan Lalu di sampingnya ada orang berdiri megang batu besar. Lalu batu itu dihantamkan ke kepalanya. Pecah kepala itu dan batu menggelinding. Ketika batu diambil lagi dan kepala dibikin utuh, terus diulangi begitu juga. Ya, Batu guling diambil lagi, kepala kita utuh dipecahin lagi berkali-kali. Orang yang kedua Nabi melihat itu Lalu dia melangkah melihat pemandangan yang kedua Kalau tadi ada orang dimiringkan lalu dilempar batu kepalanya. Yang kedua, Nabi mendapati ada orang yang ditelentangkan begini, lalu di sampingnya ada orang lain yang memegang besi yang ada cakarnya. Lalu besi itu ditempelkan ya di mulut orang ini ditempelkan di sini dirobek sampai ke telinganya di sini di sampai ke atas matanya terus diulang-ulang kalau yang ini sudah dihancurkan disobek pindah ke sini di sini sedikit utuh lagi diulangi terus begitu Nabi tanya, ini apa ini? Lewat dulu wahai Muhammad, lihat lagi yang lain. Ya. Lalu Nabi mendengar ada suara orang yang menjerit-jerit kesakitan. Beliau melihat ada tumpuk besar, ya, kalau tumbuh besar harus kita bayangkan seperti masjid kurang gede. Lebih ke bawah, melongok isinya ternyata ada pria dan wanita telanjang bulat, bukil dan sedang direbus di situ. Nabi nanya, siapa mereka? Lewatin dulu kata mereka dia mengawal dia. Lalu aku menghampiri sungai yang berwarna merah darah. Disunahkan orang berenang mau ke pinggir ke tepi sungai. Setiap kali dia mau nyampe tepi sungai, dilempari batu di mulutnya. Terus diulang-ulang seperti itu. Nabi nanya, siapa sih itu? Kata malaikat, terus lewatin dulu wahai Rasulullah. Lalu <clears throat> beliau mendapatkan ada seseorang yang wajahnya sungguh menyeramkan dan di sekitarnya ada api yang mengelilingi dia. Artinya <clears throat> dia laki-laki ini ada api dan dia mengelilingi api itu. Nabi tanya, siapa kau orang ini? Setelah itu kembali kepada inti permasalahan. Nabi pun dijelaskan, wahai Muhammad, sekarang aku akan jelaskan kepada kamu pemandangannya dari kau lihat. Adapun orang yang pertama yang engkau lihat, ya, ada orang yang engkau lihat ada orang yang dilempari batu kepalanya. Orang dilempari batu kepalanya. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه rasa bil hajar. ada orang yang dilempar batu kepalanya itu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu dia menolaknya dan dia tidur dan meninggalkan sholat Dosa pertamanya apa? Tidak mau mempelajari Al-Quran Tidak mau baca Al-Quran Dan dia adalah kerjaannya adalah Kalau kata orang Jawa itu tamatuk, tangi mangan, Ya Tidak mau sholat Ya, tangi mangan, turmane itu wayanamu ahli sholatil maktubah. Dia tidur tidak mengindahkan sholat. Makanya kan ketika ada mungkin sempat di antara menerima apa cerita di BB atau di WhatsApp seorang ibu yang bercerita kepada seorang chef saya itu kalau anak saya tidur di kasur yang empuk spring bed baru beli bantalnya tidak terlalu super pakai bed cover yang paling empuk AC nyalanya sampai di bawah 16 saya itu nggak tega bangunin anak saya sih lagi pulas kenapa ibu kesian biarkan dia menikmati dinginnya AC empuknya kasur empuknya bantal saya nggak tega bangunin pas ada, ntar lah habis ikhoma. setelah imam salam baru saya bangunin dia Kata Syekh ini, ibu kalau seandainya AC-nya terbakar listriknya, apa yang kita lakukan? Saya seret. Kita kebakaran kapan masalahnya Syekh? Kata Syekhnya, ibu gara-gara listrik konsleting, anak ibu seret keluar dari kamar. Baru api kecil dari api nerakanya Allah baru dikirim. Masuk akal ya? Nah itulah kehebatan kita. Itulah kelebihan kita. Kenapa kita bilang kelebihan? Kebablasan kita masalahnya. Itulah kelebihan kita. Sering kita kebablasan kalau bicara masalah anak udah tega ya Ustaz. Kalau dia liburan pulang dari pesantren, kan capek. Karena pesantren itu penjara suci buat anak saya. Ini itu kata boleh masalahnya. Baru orang dibangunin, sholat, sholat, gak bangun siram air, jewer, dihukum, kasih poin misalnya. Nah, mumpung anak saya di rumah, udah biar aja. Takutnya bablas mati anak kita masalahnya. Mereka kata Syekh, ibu bela belain anak ibu belain tapi kena apinya listrik yang di dibela-belain, diseret ditarik ke kasur bantalnya, bangun kamu kebakaran ini turun. Tapi dari api neraka Allah yang lebih panas dari itu. Kalau cuma listrik yang kebakar itu bukan seperti 70 Kata Rasulullah, kalau kalian pada api paling gede Api yang paling besar membara itu panas berapa ribu derajat, itu baru satu per tujuh puluh neraka. Kalau listrik mah pakai sarung ada. Kata Nabi, api yang paling panas di muka bumi ini yang pernah kalian dapati itu baru seper tujuh puluh satu berarti enam puluh sembilan. Makanya nah, ibu sih dibela-belain narik anak yang lompat dari tembok dari kebakaran listrik tapi dari api neraka Allah tidak pedulikan maka bapak ibu sekalian nggak ada tawar-tawaran salah sholat eh, tolong bangun lo mau dijengkel ibu berjengkel malaikat ya kalau yang jalan malaikat serem Nabi itu pernah mengatakan Uri itu laa jahannam Aku sempat dilihatkan ya, Utiya bi jahannam diperlihatkan kepada kepadaku neraka jahannam. Neraka jahannam punya sebelumnya alfa simam tujuh puluh ribu tali kekang. Tahu talinya kuda ya? Untuk tarik kuda itu kan tali kekang namanya simam. Neraka jahannam punya puluh ribu tali kekang. Satu tali kekang ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat. Coba deh, temennya yang berat satu kintal taruh di pinggir jalan ditarik dengan sepuluh orang yang satu orang beratnya dua kintal tarik yang kencang kelempar jauh kira-kira kelempar jauh nah kalau kita habis mati terus bangkit dari kubur ditarik malaikat 70 malaikat 70 ribu malaikat kelempar kemana kira-kira puluh ribu malaikat menarik satu orang kemana jauhnya ke bawah kita nantinya. Itu dosa orang yang enggan mempelajari Al-Quran. Dosa orang yang tidur dari sholat. Jangan main-main masalah itu. Itu sisa alam kubur, sisa alam bangsa. Paling-paling kita protes. Ya, aku tahu itu dosa. Tapi kan Allah pasti maha pengampun. Masa sih amalku yang baik sekian kali nggak dihitung sama Allah? Kita ini kadang kepedean dengan sama pahala. Kita kadang terlalu pede dengan pahala dan ampunan Allah. Tapi justru meremehkan kita, menjurumuskan kita untuk meremehkan siksanya Allah Azza wa Jalla. Pernahkah Nabi itu meremehkan dosa? Tidak pernah. Cuma kita aja paling hebat Oh sekali kok. Itu pernah berpikir nggak ketika sekali berbuat mati itu yang paling parah ya. Itu yang dibilang soal khotimah akhir yang buruk. Makanya kan hebatnya setan kalau kita berbuat dosa sekali apa kata setan baru sekali terus itu dan belas kali itu lanjutin nanggung itu hebatnya setan Makanya kata Rasulullah di antara hadis yang lain juga sahabat yang mulia Rasul mengatakan seorang mukmin itu sekali berbuat dosa seolah-olah dia sedang duduk dan di atas kepalanya akan ditimpakan gunung. Itu mukmin. Tapi kalau orang yang fajir, orang yang jahat, lapendos itu laki penuh dosa, munafik, itu kalau berbuat dosa kayak orang yang musir lalat di hidungnya kayak orang mupil. itu yang fajir Enggak takut sama sekali tapi kalau mukmin gemetar dia seolah gunung akan ditimpukin kepalanya yang gede itu mukmin siksaan yang berikutnya kata malaikat ada pun laki-laki yang kau lihat dirobek mulutnya dari sini sampai ke kupingnya, dari hidung sampai ke kepalanya ke belakang. Siapakah dia? Dia itu ya dari mulut ke telinga, hidung ke belakang, mata sampai ke belakangnya. Siapakah dia? Dia adalah orang yang hobinya bohong, suka dusta, ya dirobek dari sini sampai ke belakang, dari hidung sampai ke belakang, mata sampai ke belakang terus. Itu siksaan orang yang suka bohong. Kalau kita kan sama anak-anak kalau suka bohong dibilang gigit kambing ompong. Jangan ya, takut anak kita hanya Tapi ompong gigit nih gigit, nggak apa-apa gue bohong. Padahal Islam mengajari gitu. Nabi menyuruh kita buat jujur, Jujur itu akan membawa kita ke surga. Alaikum bisidki, jujurlah kalian. Fa'in kau yang ilal bir. Jujur itu akan membawa kalian, menggiring kalian kepada amal kebaikan. Makanya, kalau orang sekali berbohong, sudah pasti akan menggiring diri kepada perbuatan dosa. Tapi kalau jujur, dia akan aman. Akan menggiring dia kepada amal kebajikan. Itu kalau orang jujur, insya Allah dibimbing oleh Allah terus dalam kebaikan. Sehingga Nabi memperingatkan di poin kedua, wa iyyakum kadhib. Setelah Nabi katakan jujur akan membawa dia kepada kebaikan, kebaikan akan surga pada akhirnya, Nabi mengingatkan kita wa ia kadhib, hati-hati oleh kalian akan perbuatan dusta. Sekali berdusta itu akan menyeret kamu kepada amal kejelekan dan amal kejelekan pada akhirnya menyeret Anda kepada neraka. Itu. Kalau anak saya berbuat dosa, biasanya dia sering bohong. Orang yang sering berbuat dosa, biasanya dia sering bohong. Sampai kata malaikat, bohongnya dia udah sampai kemana-mana kalau di dunia. Mungkin bahasa kita, segede apa bohong dia, kata orang Jakarta kan sudah dialahin. Saking gedenya. Ya. Nggak kehitung. Ini siksa yang diterima orang yang di alam kuburnya seperti itu. Adapun engkau melihat ada kaum pria dan wanita yang telanjang bulat direbus teriak kesakitan, mereka adalah orang-orang yang berzina. Orang-orang yang berzina dari kaum pria maupun wanita. ada dosa karena siksaan karena dusta. Yang kedua adalah karena tidak mau belajar Al-Quran. Yang pertama apa? Adamu akhdil Quran. Tidak mau belajar Al-Quran Karim. Kemudian tidur dari waktu yang maktubah. Yang berikutnya karena dusta. Yang ketiga karena berzina. Yang keempat orang yang dilempari batu di sungai berwarna merah darah adalah pemakan riba. Adakah dosa yang lain yang akan menerima agam di dalam kuburnya? Ada. Nabi yang mengatakan di antaranya adalah orang yang tidak bersuci ketika kencing. Makanya mohon maaf banyak orang yang kalau naik mobil kebelet kencing padahal 100 meter lagi ada pom bensin kencing di pinggir jalan sembarangan tidak cebok Nabi ketika bersama sahabatnya yang mulia melewati dua kuburan Nabi mengatakan sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini sedang diadab dan keduanya tidaklah diadab karena perkara yang besar artinya bukan berarti Kencing yang gak dibersihin dan dosa yang satu itu namimah. Adu domba itu bukan dosa kecil, besar. Cuma kata Nabi, dulunya dua orang ini yang remeh. Wama yu'adzabani bi Artinya dua orang ini meremeh ada kan, yang besar kok. Kata Rasulullah, yang pertama diadab oleh Allah karena tidak bersuci dari kencingnya. Yang kedua, yang syibin namimah, dia selalu ya jalan sana jalan sini adu domba. Nggak tahu sejarah orang Indonesia kok pakai kata adu domba ya, bukan adu manusia. Suka mengadu domba. Namima itu kalau secara bahasa Arab artinya adalah nakul kalami ila ghairihi biqasdil irsad memindahkan ucapan kepada orang lain untuk menimbulkan kerusuhan dan kerusakan. Namanya namimah. Tetap temannya bang, emang si B itu memang orangnya begitu sama ente. Benci banget sama ente dia. Tapi sumpah serapah. Ketemu yang disebutkan tambang temannya satu itu memang betul-betul dikurang ajar sama ente. Terus diadu. Oh belum tahu gua ada rumahnya, Dan domba. Maka Rasulullah yang satunya ini suka mengadu domba. Makanya kita berusaha menyelamatkan diri dari siksa kubur dengan banyak beramal soleh. Tadi kan dianggapnya gara-gara nolak Al-Quran, tidak mau sholat. Maka ayo ajak diri kita gemar membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ayo bangkitkan semangat kita untuk mendirikan sholat yang fardu paling utama, perbaiki dengan sebaik-baiknya. Ayo hindari yang namanya dusta. Karena ketika kita dikubur itu akan ditampakkan tempat kita, ditampakkan dua tempat surga dan neraka. Seorang mukmin itu di dalam kuburnya akan diberikan kenikmatan, diluaskan sejauh mata memandang hijau semuanya. Tapi ingat, di dalam kubur ada himpitan. Nabi mengatakan, Innalil qabri do'batan. Sesungguhnya di alam kubur itu ada himpitan. Kalau ada orang yang selamat dari itu, maka Sa'ad bin Mu'ad orang yang pertama kali selamat. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka orang yang pertama kali selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Dan di antara sebab kita akan dianggap di alam kubur kita yang lainnya adalah orang yang ketika akan mati berpesan sama keluarganya, entar kalau aku mati lo nangis yang lama ya seminggu dua minggu. Nabi bersabda, Innal mayyit la yu'adzab bi mukahi ahlihi. Sesungguhnya mayit itu akan diadab gara-gara tangisan keluarganya. Muncul penafsiran yang berbeda di kalangan ulama. Penasaran yang benar kata para ulama, kalau si mayit sebelum mati berpesan ke keluarganya, entar kalau aku mati menangis yang panjang deh seminggu sekali, seminggu full, atau sebulan sekali nangis bareng-bareng. Itu yang menyebabkan si mayit diadab. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk memohon kepada Allah keselamatan dari siksa azab kubur. sehingga hal yang bisa menjadi sarana penyelamat seorang hamba di alam kuburnya adalah sholat dia itu harus diperhatikan sebelumnya. Istighfar dari saudara kita, dari kerabat kita, dari teman kita. Permohonan doa agar diberikan keteguhan jiwa di alam kuburnya, kemampuan menjawab soal, dua malaikat, lalu sedekah jariah yang sering kita lakukan selama hidup, dan sedekah dari anak-anak kita. Itu yang akan meringankan dan akan menyelamatkan seorang hamba dari siksa dan adab kubur. Terlebih kalau tak rajin mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, maka itu jadi sarana diringankannya agar kubur bagi seorang hamba yang pernah berbuat dosa. Dan ingat, Nabi sempat meletakkan pelepah ataupun ranting dan daun yang masih basah di atas kubur salah seorang sahabatnya atau umatnya dan dia mengatakan saya berharap mudah-mudahan sebelum kering dan hal ini sudah diringankan anggapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran yang bisa kita gambarkan pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan semua yang di sini dan semoga kita termasuk hamba yang dipilih dan terpilih oleh Allah Azza diselamatkan dari siksa dan kubur dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya selalu kita pegangi bahwasanya ingat kuburan adalah persediaan pertama kita sebelum negeri akhirat upayakan kita termasuk orang yang lulus dan lolos di alam kuburnya Allah alam Baik, kita akan bacakan pertanyaan. Mana doa yang benar? Allah maghfir lahu wastanfidhu atau Allah maghfir lahu Allah mastanfidhu. Dalam hal mendoakan mayit. Para ulama sebagian mengatakan silakan konteks doanya menyesuaikan seperti Nabi sampaikan kepada kita. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu takbid mintakan ampun untuk saudara kalian dan mintakanlah kekuatan dan keteguhan hati bisa menjawab. Berarti doa kami karena Allahumma ighfir lahu pertamanya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabitku. Artinya, kita boleh mengucapkan lafaz itu dengan lafaz yang kita buat sendiri. Selamat unsur doa. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Inggris boleh. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Madura boleh. Ya. Bahasa Manado boleh. Bahasa Kalimantan juga boleh. Karena yang menciptakan bahasa itu Allah. Jadi kita katakan jangan mempersulit diri. Doa ini salah, begitu lafadznya. Karena Nabi di hadis ini kata para ulama mengkritisinya secara eksplisit umum sifatnya. Mintakan ampun untuk saudara kalian dan mintakan keteguhan hati kemampuan menjawab pertanyaan malaikat. Minimal kita mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma tabbithu atau Allahumma gfir lahu wa tabbitku. Dua-duanya boleh. Kalau kesulitan pakai bahasa Indonesia. Yang salah itu yang mendoakan. Ya, Masa penting dia mendoakan walaupun tidak tidak urut ya. Tapi benar itu karena kita mendapat saudara kita dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya. Intinya mengandung doa, permohonan ampun, permintaan ampun dan permintaan keteguhan hati dan jiwa mampu menjawab pertanyaan dua malaikat mengkar wa nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nasibnya? Apakah ada siksa kuburnya kalau orang Islam meninggal dunia tapi masih punya hutang yang belum terbayar? satu hari masalah hutang ini adalah permasalahan nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Ada tiga riwayat. Yang pertama, Nabi pernah bersabda, "Nafsul mukmini mu'allaqatun bidaini hatta yuqadha anhu." Roh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai dilunasin. Hadis kedua, salah seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, kalau saya jadi mujahid, berjihad, terus mati sebagai syahid, apakah saya akan ke surga? Iya. Dia pulang senang, alhamdulillah. ada sini, sini, sini, sini. Kecuali satu hal, kalau inti punya utang. Hati-hati sama masalah utang ya. Walaupun seribu rupiah, Hutang itu bisa mengganjal Anda sampai seorang yang syahid saja terganjal untuk ke surga Allah gara-gara hutangnya. Syahid loh ya. Orang yang bertempur di medan jihad fisabilillah terbunuh dia murni ikhlas berjihad fisabilillah mati eh ninggalin hutang di belakang. Riwayat yang ketiga, suatu hari ada jenazah yang akan dikuburkan sebelumnya akan disolatkan. Nabi tanya, saudara-saudaraku, para sahabatku, umatku, orang yang mau kita ini ini solatin punya utang enggak? Punya Rasulullah. Silakan yang lain solatin saya gak mau. Lihat. Silakan yang lain mau nolatin silakan saya gak bisa. Sebagai ulama mengatakan boleh seorang alim tokoh agama enggan menyelamatkan orang yang meninggal masih punya hutang. Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Nabi. <coughs> Datanglah Abu Qatadah maju. Saya yang nanggung hutangnya Rasulullah. Baik, silakan. Hari esok ketemu lagi. Abu Qatadah sudah dibayar belum? Belum Rasulullah lupa Hari kedua, Abu Qatadah sudah dibayar belum? Belum Rasulullah, lupa. Hari ketiga, gimana? Ya sudah bayar belum? Udah Rasulullah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang jasadnya udah adem. Kemarin TNT bilang belum, belum, dan belum itu dalam per dia. Susah dikuburnya. Karena ini janji tapi nggak tepat. Al-ana jasa dulu kata Rasulullah. Sekarang baru anteng jiwanya, sekarang baru tenang badannya dingin. Makanya Nabi juga pesan sama kita, janganlah salah seorang di antara kalian tidur kurus di bantal empuk sambil ngiler bikin pulau, kecuali di bawah bantalnya ada kertas isinya hutang yang saya punya berapa biar kalau mati orang yang ngurus jenazahnya baca oh punya hutang sekian miliar misalnya agar setiap kita nanti yang bilang janganlah salah seorang di antara kalian tidur melainkan di bawah bantalnya dia tuliskan wasiat berapa hutang dia <clears throat> ya berapa hutang dia wajib Gak Bapak ibu-ibu, jangan lupa ya. Kalau punya utang, tulis. Ini Minimal ada buku diare khusus, ditulis ya dari Bu, Umi, atau Abi, Umi punya utang nih, tulis ya sih. Emang kenapa mau kubur mati? Bukan, bukan kubur matinya, tahu kubur kedudukan mati, berpikir-pikir, kan kasihan. Ya, Jangan malu, tulis di buku, di kertas, taruh bantal, kalau perlu di whiteboard di kamar. Utang aku, Nabi yang bilang sama kita Pak letakkan di bawah bantalmu itu wasiat isinya apa? Catatan hutang. Bukan nomor telepon relasi dagang. Bukan jumlah kalian dagangan, jangan. Hutang aku berapa? Itu penting. Ya. Jadi masalah hutang piutang akan mengganjal roh seorang mukmin tidak bisa dihisap sebelum dilunasi hutangnya. Saya level seorang mujahid pun tergantikan rohnya. Ustaz, <clears throat> tadi disebutkan bahwa setiap orang akan ditanya oleh mungkar wa nakir. Pada saat ditanya siapa nabimu dan orang tersebut adalah pengikut Nabi Musa atau Isa, maka mereka jawabnya apa? Kalau pengikut Nabi Isa, Nabi Musa, agamanya apa? <clears throat> Nabi itu datang untuk apa coba? menutup seluruh urusan agama Nabi sebelumnya dan membawa risalah yang satu risalah Islam. Maka dimanakah kalau sekarang ini Nabi Musa masih hidup, dia tidak punya kesempatan kecuali ikut agamaku. Kalau masih ada orang belum beragama Islam, belum ikuti Nabi, maka dia kafir. Karena Nabi Isa adalah sama pengikutnya. Aku beri kabar kalian, kabar gembira akan datang ke seorang hamba, seorang Rasul namanya siapa? Ahmad. Itu Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, kalau sekarang Nabi Musa hidup, dia tidak punya kesempatan, sudah harus ikut agamaku, ikut aturanku, Islam. Ya, <clears throat> Berarti kalau dia masih ahli kitab kafir. Kalau bekas orang kafir, ya sudah. Tapi kasihan Satya kalau dia mati kafir. Jangan mikir orang yang matinya kafir, pikirin sendiri kita nih. Pikirin diri sendiri nih, gimana nih kita matinya. Lagi dikatakan, Nabi diutus dengan mewariskan Islam dan menutup agama dengan agama Islam. Apakah masalah yang di, perbuat anak-anak kita dan tujuannya untuk sedekah orang-orang cintai yang sudah meninggal apakah sampai Syekh Muhammad Mustafa Syekhiti sempat ditanya dulu Yang kedua, jika kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia, apakah akan diterima oleh Allah sampai karena apakah akan diterima oleh Allah karena nggak pakai bahasa Arab? Baik. Syekh Muhammad Mutar Singki ditanya, ya Syekh, kapan saya dikatakan orang yang soleh? Kata beliau, ente kita akan dibilang orang yang soleh kalau rajin mendoakan untuk orang tua. Rabbi firli wali wali daya, warhamhum kama rabbayani soleh. Kenapa? Wa bin soleh ya lahu. Anak soleh yang suka mendoakan orang tuanya. Bahkan beliau mengatakan di antara baktimu kepada orang tuamu, engkau boleh menyembelih seekor kambing, seekor sapi, seekor unta, engkau bagi kepada para orang miskin. Dan untuk orang tua pahalanya itu nyampe. Itu boleh. Yang kedua, bolehkah kita berdoa pakai bahasa Indonesia dan saya katakan boleh. Bahkan memang tidak perlu lama salam ketika kita sujud karena video kita banyak doa. Di setiap sujud bukan di paling akhir. Di setiap sujud kita dianjurkan banyak berdoa. Nabi yang mengatakan, "Aqrabul ma yatunal 'abdu min rabbi wa wasani dan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Paling dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud, maka berbanyak oleh kalian doa." Jadi tidak boleh kita mengkhususkan sujud terakhir. Tapi setiap kali sujud ya, kita berdoa kepada Allah. Muncul pertanyaan, bagaimana pak doanya bukan dengan bahasa Arab? Ahmad bin Hambal dan Taimiyah antara keduanya mereka mengatakan kalau selain dengan bahasa Arab cukup dalam hati. Ada yang mengatakan tidak boleh harus bahasa Arab. Sempat kami diskusi dengan beberapa teman-teman, ternyata ada pendapat di antara Syekh Abdul Razak al Abbad ditanya, saya tatkala kita sujud, bolehkah berdoa pakai bahasa Indonesia? karena Syekh, boleh walaupun lebih utama pakai bahasa Arab yang tertuang dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Tapi boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Nabi tidak menyebutkan larangan berdoa dengan selain bahasa Arab. Walaupun ulama banyak menyuruh kita ya sambil belajar dalam bahasa Arab. Ya. Dari Al-Quran banyak doa yang kita bisa hafal, dari Al hadis. Tapi jika terpaksa menggunakan bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia, maka kata Syekh Turosa boleh karena Nabi mengatakan tidak membatasi untuk doanya pakai bahasa apa. Boleh berbahasa Indonesia. Wallahu Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semasa hidupnya pernah berzina lalu bertaubat, apakah ia akan diadab di dalam kuburnya? Kalau tobat, sudah karena Nabi mengatakan at-ta'ib dan dzambi kaman ladam balahu Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan Al-Qur'an yang mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan akan menghapuskan amal keburukan. Dan di ayat ke-70 dari Al-Qur'an ayat 70 al Quran Karim surat al quran Allah menegaskan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kecuali orang yang bertaubat dan dia beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka mereka itulah yang Allah akan ganti amal buruknya dengan kebaikan. Itu di Al-Furqan ayat 70. Di surat lain surat Toha 82. Allah menegaskan dengan firman-Nya, "Wa inni lawaffarun" dan sungguh aku akan terus memberikan ampunan liman taba untuk seorang hamba yang mau bertaubat. Wa amana kembali beriman kepada Allah wa amila salihan dan beramal saleh summa tada yang keempat dia berada di jalur hidayah istiqomah di atas kebaikan taubat perbaiki keimanannya beramal soleh dan istiqomah di atas kebaikan sekalipun anda musyrik kalau sudah terus saya sudah yang akan diperkarakan di alam kubur itu ketika dia meninggal dunia belum sempat tobat dari amal-amal dosa itu diperhitungkan nantinya ini berbahaya buat kita tapi kalau orang-orang pernah berzina bahkan berbuat syirik sekalipun kalau sudah tobat selesai masalahnya sudah bersih dia sudah bersih makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita sempat berbuat dosa Bolehkah kita ambil air wudhu terus sholat dua rakaat sholat taubat? Boleh, boleh. Bahkan kalau kita berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala seratus kali akan diampuni semua dosanya walaupun sepenuh bumi di lautan. Bahkan Allah mengatakan kepada kita di atas yang berfirman, Wahai hambaku kalau seandainya yang datang kepadaku, dengan dosa sepenuh bumi dan engkau tidak menyebutkan aku adalah hampiri engkau dengan ampunan sepenuh itu pula. Tapi bukan berarti kita boleh berdosa semau kita tidak. Murnikan tauhid kita. Dan Nabi juga di atas yang masyhur dan terpilih kepada Mu'ad bin Jabal dan Nabi Dar mengatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanata tampuha iringi setiap kali kau berbuat kesalahan, berbuat dosa dengan amal kesolehan sebagai penghapusnya. Selesai masalahnya. Ya. Yang berikutnya, orang yang beriman ketika disiksa akan diberikan keringanan dengan doa kerabatnya. Bagaimana saat menanggapi hadis idamata mata ibnu Adab dan kota Anwar amalu ila bin Falas. Ya, hadis ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min talatin." Jika seorang hamba meninggal dunia, putus amalannya. Artinya sudah tidak diperintahkan beramal, putus perintah amal buat dia. Illa min salas, kecuali ada tiga hal yang akan bisa memberi manfaat buat dia. Sampai hari kiamat kelak. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan, dimanfaatkan orang. Kemudian apa? Wa waladun saleh yad'u lahu. Jadi korelasinya antara hadis ini dengan diringankannya adab seorang mukmin di alam kuburnya tidak ada kontradiksi sama sekali. Tidak ada. Ya. Hadis ini sedang menjelaskan bahwasanya pahala seorang hamba akan terus mengalir walaupun dia sudah mati. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua, seorang hamba akan diinginkan atasnya dengan bantuan istighfar permohonan ampun dari orang-orang sekitarnya. Sekalipun bukan tangan kandungnya. Nabi yang tadi bilang kepada kita, istighfaru li akhikum, tolong mintakan ampun deh untuk ini teman kamu ini teman kalian ini. Jadi diringankan adabnya oleh Allah Azza wa Bahkan kelak Seorang hamba akan dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke surga, dimuliakan derajatnya, dipertanya Ya Allah, dari mana ini semua? Kemuliaan yang aku dapat dan memberikan kepadaku, apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Hambaku, engkau aku muliakan, engkau aku naikkan derajatmu, karena anakmu gak pernah dosa, mintakan ampun untuk kamu. Jadi itu anak-anak ya, kalau bapaknya udah meninggal, jangan pernah bosan mintakan ampun untuk bapak atau abinya atau ibunya. Karena Allah bilang ketika orang tua tanya, dari mana ini ya Allah? Aku kau dimuliakan di surga. Bistighfari waladika laka. Karena anakmu rajin mintakan ampun untuk kamu. Bahkan nanti seorang ayah dan seorang ibu akan diletakkan di kepalanya mahkota dari intan berlian ketika anaknya hafal Quran. Itu keistimewaan. Ya. Yang berikutnya, saya insya Allah juga suami saya sering mengikuti kajian sunnah, alhamdulillah. Tetapi kami mempunyai masalah tidak selesai, yaitu utang kami tidak pernah lunas. Kami juga hampir setiap selesai sholat selalu berdoa agar hutang kami bisa lunas. Bagaimana doa baru kami sempat selesai Ustaz? Kalau bahasanya orang gaul di antara kita, Pak, Bu, utang jangan dipikir, dibayar. Ya enggak? Setuju ya? Setuju. Utang jangan dipikir, tapi dibayar. Memang orang sekarang bilang gini, Pak Ustaz, hidup tanpa utang ibarat sayur tanpa garam. Eh, kurang gurih euy eh, iya katanya. Makanya utang jangan dipikir, utang harus dibayar. Nabi yang bilang sama kita, barang siapa yang ketika berhutang punya niat ingin melunasi, Allah akan bantu. Tapi kayaknya saya nggak pernah lunas lunas utang, itu introspeksi diri. Jangan-jangan habis dari utang dari lagi itu kan keliru. Ya. Yang kedua, mohon maaf, <coughs> saya sering mengkritik sebagai teman, bukan di sini, di sana. Jauh sana, dari sini jalan seribu kilo. Ya. Kan kadang maaf, <coughs> kita itu kan punya keinginan yang gede. Aku mau dagang, mau cari usaha. Pinjam 100 miliar dagang. Kadang sebagian kita konsep dagangnya salah. Mohon yang ahli dagang saya dikoreksi ya ini kata mereka sih bilang ke saya. Kalau kita mau dagang dengan konsep saya akan makan dari hasil dagangan, itu benar apa salah? Salah. Contohnya, kulakan madu, 10 kardus, isinya segini, botol apa namanya itu marjan. Satu kardus isi 20, 10 kardus jadi berapa? 200 kulakan sebotol 20 ribu, buat jual 40 ribu 20 ribu kalikan berapa botol tiga botol itu berapa juta nggak apa saya saya dalam matematika pokoknya <clears throat> diambil dulu madunya minum botol yang dianggap untung diambil diminum begitu jatuh jatuh mas mana uang madunya oh, ada untungnya ya ya lu minum sebelumnya ini konsep dagang yang super keliru ya Jangan sampai kita ketika mau dagang saya ingin makan dari hasil dagangan keliru. Saya harus menggaji diri saya ketika dagang. Itu yang pertama. Ya, kan kita katanya kalau mau dagang pakai konsep marketing mix yang paling simpel 4P, ya. produk, promotion, place, dan price. Itu penting. Ya. Saya nggak pernah kuliah, ini kan kadang aja, kadang-kadang gitu. sama orang yang dagang. Ya, jadi pedagang atau pegadang saya nggak tahu. Yang kedua, kadang kita lupa kalau memang tidak punya modal dan kita memang orang yang pas-pasan, jadi saya katakan di mana-mana, hidup paling enak itu pas-pasan. Pas butuh dapat, pas pengen datang, pas doa makbul. Itu yang saya pegangi. Prinsip saya, hidup paling enak pas-pasan. Ya, pas butuh dapat, pas pengen datang, pas doa makbul. Itu paling enak. Nah, kita kata nggak ukur diri. Saya sanggup nggak kalau berutang bayar cicilan ini? Berarti kalau ada punya gambaran saya ini nggak punya gaji tetap. Saya adalah seorang hamba yang punya titel SBT, titelnya serabutan. Ya, maka Anda jangan berusaha terjun ke sini. Jadikan diri Anda orang yang digaji oleh pedagang. Jadi loper orang ke toko bang saya jual dagangannya itu lebih aman buat Anda ketimbang Anda bukan dagangan tapi hasilnya utang besar utangnya bingung bingung mikirin bayarnya. Saya sering ngobrol dengan mereka para pakar-pakar usaha yang berangkat dari bank merangkak mereka ini barangkali utang itu namanya lupa karena kita nggak berpikir bagaimana mengelola konsep keuangan yang benar. Islam itu mengajari kita pandai memanage. Islam yang paling hebat. Kemudian kita katakan di, berikutnya, kita kan kadang-kadang pengen itu kayaknya cepat, praktis. Padahal pengalaman teman-teman yang bisnis itu paling cepat lima tahun. Ya, untuk break even point itu kan proses kata orang ini kan Cina bilang dagang itu kalau 10 kali kita usaha 9 gagal sekali berhasil itu tutup yang 9 kan karena konsepnya kalau ingin usaha nggak mau gagal harus berhasil itu nggak bisa saya lihat teman saya di kota Semarang sana baru <clears throat> buka usaha 2 tahun ketipu satu malam seperempat miliar bisa lagi kehilangan 50 juta. Bisa lagi kehilangan. Setiap tahun menjelang lebaran, mesti kemalingan tokonya. Yang nggak kurang dari 60 juta. Tadi dia, masya Allah, modalnya murni uang sendiri, nggak pakai uang dari para abang-abang. Ya, para abang itu. Berikutnya kita katakan, tadi saya katakan sebelumnya, kita kan kalau berusaha pengen cepat kaya ini keliru. Ini keliru. Makanya, terus bagaimana konsep kita? Dan saya katakan doa apa yang kita panjatkan kepada Allah, doanya masyhur kok. Yang mungkin sering lihat TV, Insan TV atau di Roja TV yang lainnya, itu sering ada running tag jalan dalam doa yang dibacakan. Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sebelumnya Nabi mengatakan bahwa siapa yang berhutang dan ingin melunasinya, Allah pasti bantu dia. Walaupun harus 25 tahun. Ya, tidak kan penting bayar kita yang penting. Dan doa ini yang mengatakan Allahumma ikfini, Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan pemberi harta yang halal darimu dari barang yang haram. Artinya, jadikanlah aku hanya bisa cukup untuk menerima harta yang halal, ketimbang yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwa. Dan perkayalah aku, cukup cukupilah aku dengan karuniamu dan bukan dari selainmu ya Allah. Cukup mengharapkan kekayaan dari Allah. Mohon maaf, biasanya itu utang semakin numpuk karena kita tadi nggak sabar. Maka saya katakan, kalau nggak sabar pinjam modal usaha, Anda mendingan digaji daripada menggaji orang. Itu paling aman. Ya, Kenapa? Kalau semua jadi yang menggaji, terus yang mau digaji nggak ada, mati kita pada akhirnya. Ya, kalau semua jadi orang kaya, insya Allah mati semuanya. Kenapa? Nggak ada yang masakin nasi, nggak jadi di petani, nggak ada yang ngurusin buah-buahan. Kalau semua kaya raya, mati kita pasti. Itulah dunia. Sehingga doa itu terus diulang-ulang, Penyistifat kepada Allah, minta kemudahan. Insya Allah hutangnya lunas. Ya. Kadang orang kalau saya nanya, Ustaz, boleh nggak saya doa ini sama Allah? Ya Allah, mudah-mudahan dia hutangnya saya kesini lupa. Ya janganlah, ya minta yang terbaik saja. Kalau minta sama yang terbaik, perkara yang pernah kasih kita piutang, kata kita mas, utang yang kemarin saya lunasin, alhamdulillah. Karena kita protes, apa mungkin pusat utang saya 10 triliun akan lunas? Gak ada yang mustahil kok. Gak ada yang mustahil. Makanya kita gak usah mikirin utang. Yang kita lakukan bayar dulu terus. Dengan cara mencicilnya. Insya Allah Allah bantu kita. Kalau kita yakin, pasti berhasil. Kalau nggak yakin ya percuma. Waktunya habis ya. Maghrib. Baik. Sudah maghrib. Di berapa dan maghrib? 16 menit. Boleh nambah lagi berarti ini. Bubar apa lanjut ini? Nambung ya. Baik. Yang berikutnya, bagaimana agar selamat dari azab kubur? Tadi saya katakan di awal berdoa ya, berdoa. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang soleh. Itu kata kuncinya. Berdoa, lalu melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang soleh. Yang keempat, banyak beramal kebaikan. Maka saya katakan Jangan pernah kita itu lengah ketika duduk lelamun kecuali diiringi dengan zikir. Kalau kita mau serius, istighfar 100 kali itu aja butuh waktu maksimal 3 menit. Salawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad itu bisa seribu kali maksimal seperempat jam. Mentok sudah 20 menit. Nggak percaya Ustaz coba aja. Pokok kuku saya kalau nggak percaya. Ya, jangan kuping sakit ya. Kuku nggak apa-apa kamu ya, panjang. Ya, buktikan. Jadi jangan biarkan kondisi kita tuh vakum dari zikir kepada Allah. Sempatkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, astagfirullah, astagfirullah. Itu maksimal 3 menit harus sekali. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu maksimal 4 menit, 100 kali. Salat tadi itu bisa 1000 kali. Itu maksimal 20 menit. Coba deh fokus. Jangan ke masjid, jangan dikunci masjid habis subuh ya, dibuka mesti sampai jam 8 pagi kira-kira. Duduklah Anda Dikir setelah sholat, dikir pagi sore, ya. Lalu sholawat Nabi coba mau menghitung seribu kali silakan. Gimana ngitungnya Ustaz? Gimana ngitungnya? Ini berapa jumlahnya ini? Lima. Kali ketiga baru ketiga? Lima belas, ya. Lima belas kali ini empat kali. Ini kan mau juga nih kan, nah, hitung begini, begini, begini terus. Sekali. Sampai empat kali, itu sudah berapa? Sembilan ratus. Karena 15 kali 4 berapa? 60. Kali 15 ini berapa? 900. Tambahin aja. Jadi satu sekalinya 1000 selesai salawat Nabi. Coba deh. Tenang kita akan lupa sama hutang kita. Tapi ingat bayar. Ya, itu. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa apakah seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya Dia bisa terkena adab kubur Soalnya dulu waktu saya pesantren Kata guru saya gitu Terus bagaimana seorang ibu menyusui anaknya dengan formula Karena alasan sakit jika awal menyusui Sakitnya kayak apa saya nggak tahu nih aneh Iya Bukan karena nggak menyusuinya Itu kan kategori ketoliman Ya, kategori kedoliban. Barang banyak ibu yang ingin menyusui anak orang karena kelebihan air susu. Ibu, ketika Anda punya bayi, itu rezeki Anda. Anda harus menyusui anak Anda. Bahkan inisiasi dini itu adalah hal yang paling hebat untuk seorang bayi. Nah, ya, sekarang terapi yang baru begitu anak lahir, ibunya harus bugil total, ya. Anaknya juga bugil, tempelin ke dada ibunya. Otomatis dia mau mencari puting susu ibunya. Subhanallah. Cabut tuh anak dari ibunya, nangis dia pasti. Kalau anak ibu yang mau menyusui karena mungkin maaf takut susunya rusak itu keliru. Enggak ada ceritanya rusak gara-gara nyusuin. Itu kan orang kafir yang bilang binatang aja ngawalin anaknya kucing itu kan dikumpulin sehingga ayahnya sama ibu masya Allah ini ada orang tua ngabisin anaknya kan aneh itu bukan masalah gara orang orang bermusuh di Arab bukan masalah itu masalah ketolimannya itu kategori ketoliman kenapa dikatakan tolim karena dia menempatkan sesuatu di tempat tempatnya itu hak anak anda untuk menyusu kalau maaf tadi dikatakan menyusukan anak dengan susu formula karena pun sakit Jangan takut sakit. Udah diatur sama Allah kok. Karena bayi Anda bukan gerandong. Ya. Ya punya gigi dia. Kadang saya kadang sempat menegur seorang ibu. Ibu kenapa mau nyusuin? Kita pakai minimal ada istilah yang apa namanya itu pentil sambung gitu ya. Itu ada alat sekarang kok dipermudah. Kenapa takut? Gitu. Belum dicoba ada ketakutan, traumatik traumatik ya itu keliru jadi kita katakan menggunakan susu formula boleh-boleh saja kalau enggak punya asi sama sekali tapi kalau takut sakit terus ganti formula itu keliruan buat kita sakitnya kayak apa sih jadi ada di api neraka kan nggak mungkin kadang karena mungkin mindset kita aja pikiran kita karena ketakutan ya Ustaz bagaimana kedudukan seorang muslim di alam kubur selama di dunianya berbuat maksiat terus, tobat terus, berbuat maksiat lagi, terus berbuat lagi. Namanya STMJ ya. Terus maksiat jalan. <clears throat> dan orang tersebut punya kebaikan dunia suka memberikan hutang kepada orang lain dan temannya gak bayar apakah amalnya kebaikan bisa jadi timbangan di alam kuburnya tergantung kalau dia gak pernah sholat gak pernah puasa berat Berat itu masalahnya. Tentunya disiksanya dia di alam kubur itu sesuai dengan kadar dosanya. Disiksanya di alam kubur itu sesuai dengan kadar dosa yang dia perbuat. Dan diringankannya ada dia sesuai dengan kebaikan dia. Bisa kita katakan, Nabi sudah bilang orang yang soleh saja akan mengalami himpitan kubur, apalagi ini minta keringanan. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jadi tangga dulu, Masya Allah, yang tidak pernah, puasa tidak pernah, mabuk, judi, zina, narkoba. Saya pernah bilang sama istrinya, <clears throat> saya khawatir suami kau matinya mengerikan nanti kepalanya pecah. Benar tuh bilang kendali. Pertama kecelakaan kakinya retak. Saya bilang sekarang kakinya retak, bisa kepalanya pecah. Dapat sebulan kecelakaan pecah kepala meninggal dunia, bukan si mabuk. Terus kan? Saya takut suami anda ini matinya suul khotimah. Dia kan baik, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah ngaji, berzina, minum minuman keras, narkoba, terus kepingin yang di dalam kuburnya, berat buat kita. Walaupun kebaikan dia akan ditimbang oleh Allah, tapi kan lebih berat daripada kejelekannya. Ini kita takutkan. Yang sholat saja dia bercelaka oleh Allah. Kalau nggak benar salatnya. Yang jihad aja terhalang surga Allah gara-gara utangnya. Memang akan diberikan ampunan. Tapi dilihat dulu bagaimana dia meninggalkan sholatnya karena yakin itu wajib dia mengingat atau enggak. Tergantung keyakinan dia. Masih dong? Berapa menit? 5 menit? Hah? 5 menit? Habis? Belum ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan juga tentang nikmat kubur dan bagaimana kuat kiat agar kita bisa mendapat nikmat kubur. Nikmat kubur itu artinya seorang hamba di alam kuburnya mendapat ketenangan. Tadi saya katakan di tengah-tengah bakteri <clears throat> yang bisa menenangkan seorang hamba di alam kuburnya itu amal solehnya yang akan datang menghampiri dia dengan wujud seorang laki-laki yang ganteng, bersih penampilannya, wangi baunya. Dan sama dengan dia wajahnya, bahkan lebih ganteng dari kita. Tapi kalau kita orang yang jelek, bejat, ya, akan datang wujud seperti kita tapi jelek penampilannya, menakutkan kondisinya dan bau bangkai itu wujud. Lalu yang berikutnya seorang mukmin di alam kuburnya akan diluaskan oleh Allah hijau Bahkan dikatakan sejauh memandang Subhanallah Dan dihibur Seorang mukmin tampakkan tempatnya surga dan neraka Kata malaikat Tempatmu tadinya neraka Tapi Allah sudah menggantikannya dengan surga Allah Akbar Itu kalau mukmin Dan saya katakan Yang bisa menyelamatkan kita kembalikan dari dosa itu Yang bisa menyelamatkan kita Mendapat nikmat kubur Lawan dari dosa yang tadi nggak pernah baca Quran, maka lawan dengan kebalikannya. Nggak pernah sholat, lawan dengan kebalikannya. Berdusta, lawan dengan kebalikannya. Makan riba, lawan dengan kebalikannya. Bersina, jauhi itu. Itulah yang akan menghibur kita ya, di alam kubur kita dan dapat kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada keluarga kita yang meninggal dan dia meninggalkan meninggalkan beberapa berupa harta seperti pakaian, Pertanyaannya benarkah kita berkeyakinan apabila pakaian dia kita pakai untuk ketaatan akan berdampak baik untuk sang mayit? Ada pernah coba? Intinya begini, kalau ada pakaian mayit yang kita pakai, pakaian dia, mungkin baju koko, sarungnya, pecinya, ya, kita buat ketaatan, jangan lupa mendoakan dia. Karena dia, kita pakai pakaian dia yang kita katakan kita harus mendoakan dia. Ya Allah, limpahkan keberkahan bagi dia. Berikan cahaya di alam kuburnya, ringankan hisabnya ya Allah. Terus seperti itu kita. Setiap kali mengenakan pakaian dia. Dan kata istilah kalau orang pakai baju yang mayat dia akan mati juga nggak ada itu. Ya. kita katakan doakanlah si mayat setiap anda memakai pakaiannya. Ya, dengan doa kebaikan dan keberkahan dan diberikan keinginan di alam kuburnya. Yang terakhir, Ustaz jika seorang sudah bertobat apakah tetap mendapat azab kubur? Tadi saya di awal tadi bahwasanya tobat itu akan menghapuskan dosa kita secara kualitas asalkan benar taubatnya.